Sekarang pembahasan yang baru, ya. tapi masih terkait dengan tanda-tanda rofa, yakni tanda far'an atau tanda pengganti yang kedua. Ya, itu sudah kemarin dibahas tanda yang asli yaitu dengan bomba, kemudian tanda pengganti yakni wawu kemudian yang berikutnya sekarang insya Allah tanda pengganti yang sesudahnya yakni alif dan ya masih merupakan tanda rofa ya, jadi belum beralih pada i'rab yang lain ya, masih tanda yang rofa batul alifi ani bom mati ya. batul alifi ani bom mati mengganti alif dari dhammah. itu Yang hilang ya. Qala al-musannif berkata Ibnu Ajurum rahimahullah wa amma al-alifu Adapun alif fatakunu alamatan lirraf'i fi tasmiyatil asma'i khasatan. Alif itu menjadi tanda untuk rofak pada tasmiyatil asma yakni ism yang musanna secara harfiah tasmiyatil asma maknanya memusannakan ism isim yang musanna isim musanna isim yang menunjukkan jumlah dua nanti akan dijelaskan insya Allah ya. jadi asma ya, maksudnya adalah isim musanna khasatan secara khusus Kala ya, ini Qala Syarif penjelasannya ya, ada shin ya yang tidak tertulis yang tidak tercetak itu huruf shin yakni asyarih Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah Kala berkata al alifu takunu alamatan ya, kalau dibaca alamatan maksudnya lirraf'i seperti di atas ini lirraf'i al alifu takunu alamatan lirraf'i jadi alif itu menjadi tanda untuk rofa. Fi maubi'an wahidin pada satu tempat. Fakat. Hanya pada satu tempat saja. Ini apa? Fi tasniyatil asma'i. Pada bentuk musanna dari isim-isim tersebut. Ya. Tasniyatil asma ya, bentuk musanna pada isim yakni fil musanna minha yakni pada isim musanna dari isim-isim tersebut ini wa inna ma qala al muallifu dan hanyalah muallif menyatakan mengatakan al asma pada isim-isim jadi bentuk musanna pada isim-isim ya li bayani waqi'in untuk menjelaskan kenyataannya keadaan yang yang ada kenapa li'anna al af'ala la tutanna karena fiil-fiil itu tidak dibentuk musanna. Jadi alif itu menjadi tanda rofa hanya pada isem yang musanna. Dan dikatakan isem ya, pada musanna tersebut. Kenapa? Karena yang dibentuk musanna itu hanya pada isem. Adapun fiil itu tidak dibentuk musanna. Nah, jadi musanna hanya ada pada isim. Fi'il tidak. Ini. Wa amma qaulul qaili adapun ucapan orang yang mengatakan misalnya ar-rajulani yaqumani dua orang laki-laki itu berdiri. Ya. Pada fi'il yaqumani fi'lun yaqumani ini fi'il. Ma sunniya tetapi itu tidak dibentuk musanna. Yakumani fi'il ini bermakna apa? Dua orang berdiri. Tetapi dia bukan bentuk musanna. Lakin ittasala bihi dhamir tasniyati. Tetapi dia itu bersambung dengan bomir tasniyah. Bomir untuk musan, untuk dua orang. Pada yakumani ini yang seperti ini pada fi'il ini bukan bentuk musanna Berarti ini fi'il, ya, fi'il ini, fi'il mubarak. Kemudian dia bersambung dengan bomir tasnya. Jadi alif di sini adalah bomir yang menunjukkan untuk jumlah dua atau tasnya tadi. Jadi bentuknya bukan bentuk musanna. Tetap bentuk yang asalnya fi'il, tapi dia kemudian bersambung dengan bomir tasnya. Berbeda dengan yang isim tadi, ar-rajulani ini bentuk musanna. Ya. Jadi ar ini bentuk musanna. Bentuk itu menunjukkan jumlahnya dua. Jadi alif dan nun pada isim arrojulani itu menunjukkan jumlah dua. Ya, jadi bentuk musanna. Bukan bomir. alif, nun pada isim arrojulani itu bukan bomir. Tapi dia menunjukkan jumlah dua dan menunjukkan bentuk musanna. Jadi berbeda antara isim dan fi'al. Walaupun yang tampak sama ar-rajulani dengan alif dan nun nunnya di kasrah, yaqumani dengan alif dan nun nunnya juga di kasrah. Ya, eh, tetapi berbeda keadaannya. <clears throat> Jadi musanna hanya pada isam, tidak pada fi'al. Ala kulli halin atas semua keadaan ya. Al alifu takunu alamatan lirraf'i alif itu menjadi tanda untuk rofa fitasnya til asma'i khasatan. Ya. Pada bentuk musanna dari isim-isim secara khusus. Nih. Jadi tidak pada yang lain, tidak ada tempat yang lain, hanya pada isim yang musanna saja, yang tanda rofaknya dengan alif. Wal musanna, adapun yang dimaksud dengan musanna adalah madalla alasna ini awisna ini. Islam yang menunjukkan jumlah dua untuk laki-laki isna ini atau jumlah dua untuk perempuan isnata ini. Jadi isna ini itu dua untuk laki-laki untuk mutakar dan isnata ini ini dua untuk muannas. Ada tak di situ ya menunjukkan untuk muannas. Biziyadatin dengan adanya tambahan jadi isem yang menunjukkan jumlah dua baik untuk mudakar maupun mu'annas dengan adanya tambahan biziyadatin ya, ada tambahannya yang ini tadi ya alif dan nun itu tadi itu tambahan nanti akan dijelaskan insyaallah afnat an muta'atifaini ini yang itu akan mencukupi ya, afnat mencukupi dari dua isem yang diatafkan, dihubungkan al sila ini yang serupa, yang sama. Jadi dengan adanya tambahan tadi, ya, kemudian menjadi bentuk musana itu, itu akan mencukupkan dari menyebutkan dua isem yang sama yang dihubungkan dengan ataf. Ya. Hmm. Nanti akan dijelaskan atau mudahnya begini. Kalau dua isim yang sama misalkan nanti ada contoh contohnya Zaidun wa Zaidun ada dua orang yang bernama Zaid nah, ini ini yang dimaksud dengan ini min ini jadi dua isim yang sama kemudian diatapkan dihubungkan nah, dalam bahasa orang untuk menyebut yang semacam ini nanti cukup dibentuk menjadi musanna tidak perlu menyebutkan dua-duanya secara lafaz semuanya nanti di bawah dijelaskan insya Allah you. Kita baca dulu berikutnya. Hada musanna. Ini adalah musanna. Ya. Yang dimaksud dengan musanna seperti itu. Ism yang menunjukkan jumlah dua untuk muzakar maupun mu'anat. dengan adanya tambahan dan itu mencukupkan dari menyebutkan dua ism yang dihubungkan dengan atas yang sama tadi. Wal mulhaqu bil musanna kal musanna dan ism yang mulhaq ya, kata-kata atau isim yang mulhak dengan musanna itu nanti juga seperti musanna. Jadi nanti juga ada yang mulhak, sesuatu yang sebenarnya tidak termasuk bentuk musanna, tapi dia disamakan dengan musanna. Lakin hada ta'rifu musanna hafiqi Akan tetapi ini adalah ta'rif, pengertian dari musanna hafiqi. Jadi yang disebutkan tadi madalla alasna ini alisnata ini bi ziyadatin asnat an muta'atifain lil mutamatsilaini ini ini pengertian dari musanna haqiqi faqauluna ucapan kita madalla alasna ini alisnata ini ism yang menunjukkan pada dua baik untuk mutakar maupun muannas ya jadihi madalla ala aktara maka keluar darinya tidak tercakup dalam makna tersebut yaitu isim yang menunjukkan pada jumlah lebih dari dua al aktoro ya, lebih dari dua wa madalla ala aqalla dan juga tidak tercakup ya, keluar dari makna ini adalah kata atau isim yang menunjukkan jumlah lebih sedikit ya, madalla ala aqalla lebih sedikit fahuwa mufradun maka dia itu mufrad jadi isim yang menunjukkan jumlah lebih sedikit dari dua itu mufrad yang lebih sedikit apa satu kan dari satu itu mufrad ini wa madalla ala aktsara fa jam'un dan yang yang menunjukkan lebih dari dua itu adalah jamak jadi Islam dalam bahasa Arab bila dari jumlahnya terbagi tiga menunjukkan jumlah satu mufrad menunjukkan jumlah dua itu musanna dan lebih dari itu adalah jamak Idan yakhruju biqawlina ma dalla ala ini al-mufrad wal jam'u. Jika demikian, keluar atau tidak termasuk pembahasan kita ya, yakni madalla ala ini isim yang menunjukkan jumlah dua apa? mufrad dan jamak. <coughs> Maksudnya <coughs> mufrad dan jamak ini tidak masuk dari pembahasan kita tentang makna musanna tersebut. Wa qawluna kemudian ucapan ya, perkataan tadi bi ziyadatin dengan adanya tambahan dari ta'rif tadi ya bi ziyadatin adanya tambahan yakni la budda ayakuna hunaka ziyadatun alal mufradi ya, la budda pasti ya, tidak bisa tidak di sana harus ada tambahan dari bentuk mufradnya tambahan pada bentuk mufradnya li tahak tukil tasmiyati ya, li tahak tukil tasmiyati untuk menetapkan bentuk musanna tersebut ya, jadi isim musanna musanna yang hakiki itu adanya ada huruf tambahannya dari bentuk mufradnya ya, jadi ada bentuk mufradnya kemudian ditambahkan eh, dua huruf itu tadi supaya menjadi bentuk musanna. Hmm. ya. dijelaskan dengan contoh ya dari pengertian atau pembahasan tadi. Famatalan misalnya jika qulta jika engkau mengatakan Zaidun zid ilaihi alifan walunan tambahkan padanya alif dan nun takulu zaidani sehingga engkau mengatakan zaidani dari Zaidun kemudian ditambahkan alif dan nun menjadi Zaidani kalau Zaidun satu orang yang bernama Zaid satu Zaid kalau Zaidani dua orang yang bernama Zaid dua orang Zaid yang gitu ihtirazan min madalla alasna ini biduni ziyadatin jadi ini menjelaskan ziyadah tadi ya jadi mak, maksud dari ziyadah tadi dari mufradnya misalnya zaidun kemudian ditambahkan alif nun menjadi zaidani sehingga dia menjadi bentuk musanna. Jadi yang dimaksud musanna seperti ini dari asalnya mufrad tambahkan huruf alif nun menjadi musanna. Ini mak, maksud makna dari musanna. Kemudian tadi ihtirazan mimma dalla alasna ini biduni ziyadatin. Ini untuk membedakan dari kata yang itu menunjukkan jumlah dua biduli ziyadatin tanpa ada tambahan tanpa tambahan jadi ada nanti ya, kata yang itu menunjukkan makna dua tetapi tidak ada tambahannya maksudnya apa memang bentuknya seperti itu sudah ada alif nunnya hmm. tidak ada mufradnya atau tidak dari uh, bentuk mufradnya kalau Zaidun menjadi Zaidani, kan itu ada tambahan. Ada alif dan nun, ditambahkan alif nun. Sehingga menjadi musanna, asalnya mufrad, kan gitu. Tapi di sana ada nanti, dijelaskan sesudahnya ya. Itu yang tidak seperti itu. Artinya nanti alif nun memang secara asal sudah ada. Gitu ya. Mislu, dicontohkan di sini, isnaini, pada lafad isnaini. Atau isnani, sama ya. Isnaini atau isnani sama, artinya dua, angka atau bilangan dua. Hadihi laisa fiha ziyadatun. Ini tidak ada tambahan padanya. isna Isnaini atau isnani di situ tidak ada tambahan. E, yaknul di akhir isnaini ataupun alif nun pada isnani ini itu bukan tambahan. Kenapa? li'annahu laisa laha mufradun ismun. Ya. Karena dia itu tidak mempunyai bentuk mufradnya. Ya, bentuk isim mufradnya. Isnani tidak kemudian mufradnya isnon tidak ataupun isna ini juga demikian. Bentuk mufradnya menjadi isnon tidak seperti itu. Memang bentuk asalnya sudah isnani maupun isnaini. Itu sudah asal. Ya, tidak mempunyai bentuk mufrad. Sehingga apa? alif nun maupun ya nun itu bukan tambahan, tapi asalnya. Waliha dan naqulu dan oleh karena ini kita katakan inna isna ini wasnata ini mulhakani bidul musanna. Okay. maka lafaz ini dan isnata ini keduanya itu mulhak dengan musanna. Walaisa musanna ya ini dan tidak termasuk isim musanna. Ya. Kenapa? Dari pengertian tadi yang dimaksud dengan isim musanna itu ada tambahan ziyadah. Tambahannya apa? Hmm. Alif nun atau ya dan nun. Itu tambahannya. Artinya dari mufradnya yang tidak ada kemudian ditambahkan alif nun atau ya nun menjadi bentuk musanna. Adapun kalau isnani ataupun ini ataupun yang isnata ini isnata ini di situ alif nun itu sudah ada sejak awal. Dia tidak mempunyai bentuk mufrad. Sehingga apa? Tidak ada tambahannya. Karena memang sudah ada sejak awal seperti itu. Itu bukan huruf tambahan. Sehingga yang demikian apa? Tidak termasuk musanna. Bukan bentuk musanna. Tetapi dianggap mulhaq dengan isim musanna. Wa minal gharibi dan yang termasuk yang gharib yang aneh di sini anna isnaini wasnata ini huma aslul musanna bahwasanya lafaz isnaini dan isnata ini tersebut ya, keduanya itu adalah asal dari musanna ya, asal dari musanna walaisa minal musanna hakikatan dan tidak termasuk dari musanna secara hakiki jadi istilah musanna diambil dari lafaz ini, isna ini, isnata ini, ya. jumlah dua ya, angka dua dibentuk menjadi tadi menunjukkan jumlah dua. Ya. Itu asalnya dari lafaz tersebut, tetapi justru bentuk tersebut itu tidak termasuk musanna. Karena tadi yang dimaksud dengan musanna adanya tambahan huruf tambahan. Adapun di sini dia tidak ada huruf tambahan. tapi tetap dianggap sama dengan musanna sehingga dikatakan mulhak bil musanna. Itu penjelasan tentang ziyadah tadi. Berikutnya, wa qauluna afnat an muta'atifaini mutamatsilaini. Penjelasan tentang ini, ungkapan kalimat asnat mi an muta'atifaini mutamatsilaini yang itu mencukupi dari dua kata yang diatafkan yang serupa yang sama dua kata yang sama yang serupa kemudian diatafkan bagaimana penjelasannya Yusuf contoh Az-Zaidani tadi ya dari Zaidun kemudian tambahkan alif nun menjadi Az-Zaidani Akhnat an Zaidun wa Zaidun ini mencukupi dari mengatakan Zaidun dan Zaidun ada dua orang sama-sama namanya Zaid. Kemudian untuk menyebut mereka berdua tidak perlu dengan mengatakan Zaidun wa Zaidun. Cukup dengan membentuk mukanna menjadi Az-Zaidani. Az-Zaidan. Lebih ringkas, lebih pad, uh, lebih pendek. Maknanya sama. Dua orang bernama Zaid. Fatakulu ja'a Zaidani. Sehingga engkau bisa mengatakan ja'a zaidani badala min antakula jaa zaidun wa zaidun sebagai ganti engkau mengatakan jaa zaidun wa zaidun namanya sama yang tidak perlu diulang cukup dengan membentuk musanna jaa zaidani wa taqulu jaa muhammadani dan kau bisa mengatakan jaa muhammadani datang dua orang Muhammad dua orang bernama Muhammad Badalamin Muhammadun wa Muhammadun sebagai ganti dari Muhammad dan Muhammad. Wa ja'al aliyani. Kau mengatakan ja'al aliyani datang dua orang Ali Badalamin min Aliyun wa Aliyun sebagai ganti dari Ali dan Ali. Jadi demikian cukup dengan membentuk musanna itu sudah mencukupi daripada atau untuk, menggantikan mengucapkan berulang kali. Yeah penjelasan berikutnya insyaallah pada salat Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi maksud dari kalimat akhnat an muta'afifaini ini, yakni mencukupi dari dua isim yang diatapkan yang sama yang serupa. Jadi tidak perlu menyebut dua isim itu kedua-duanya disebut berulang kali Zaidun wa Zaidun ataupun Muhammadun wa Muhammadun tapi cukup ya, dengan membentuk menjadi isim mukana menambahkan alif dan nun itu sudah mencukupi ya, maknanya sama menunjukkan dua orang dari yang bernama Zaid misalnya ataupun dua orang yang bernama Muhammad dan seterusnya. Jadi maksud dari kalimat tersebut demikian. Kemudian contoh yang berikutnya tadi itu sudah al aliyani pada min aliyan wa aliyan. Sekarang pada nama berikutnya Ja'al Umarani datang dua Umar Ya. Dua Umar datang. Ya. Kalau yang Zaidun Zaidun atau Az-Zaidani tadi Zaidun dan Zaidun al-Muhammadani itu Muhammadun dan wa Muhammadun al-Aliyani itu Aliyun wa Aliyun itu jelas ya. Ada dua orang yang bernama Zaid, dua orang yang bernama Muhammad, dua orang yang bernama Ali. Ya, itu bentuk musanna. Itu bentuk termasuk isim isim musanna. Tapi kalau ini al Umaroni dua Umar, bagaimana? Ada penjelasannya, ada rinciannya terkait dengan makna dari dua Umar tersebut al Umaroni. In kusida bihima Umaru wa Umaru fahuma musamna. Fahuma musamna. Jika yang dimaksud dengan al Umaroni itu adalah Umar dan Umar, dua orang yang bernama Umar fahuma musanna maka keduanya adalah musanna jadi al umaron itu musanna kalau yang dimaksud adalah dua orang yang bernama Umar si A bernama Umar si B juga bernama Umar sehingga menjadi al umaroni maka ini dua eh, maka ini termasuk musanna tetapi di sana ada makna lain wa in kusida Abu Bakrin wa Umaru. Kalau yang dimaksud itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ya, dua orang terbaik ya, sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ini fahuma ghairu mutannan maka keduanya itu bukan musanna jadi untuk menyebut dua sahabat yang mulia ini Abu Bakar dan Umar terkadang disebut dengan tadi al Umaroni. Ya, terkadang menyebut kedua sahabat ini Abu Bakar dan Umar ini dengan lafaz al Umaroni. Ya. Kita baca dulu penjelasannya. Jadi kalau yang dimaksud dari al Umaroni itu Abu Bakrin wa Umaru maka itu bukan musanna. Lakinnaha tu'radu i'raba musanna. Akan tetapi dia tetap di i'rab dengan i'rabnya musanna. Jadi lafaz tersebut bukan musanna tetapi di i'rab dengan i'rabnya musanna. Kenapa? Di annaha mulhaqatun bihi. Karena dia itu mulhaq dengan musanna. Jadi Al-Amarani yang bermakna Abu Bakar dan Umar itu mulhak dengan musanna sehingga i'rabnya tetap dengan i'rab musanna annaka idza qulta karena jika engkau mengatakan al umarani ya, al umarani wa anta turidu Abu Bakr wa Umar ya, sedangkan engkau memaksudkan dengan itu yakni Abu Bakar dan Umar Sarat al umarani naibatan ini ghairi mutamasilaini maka al umaron itu sebagai pengganti dari dua orang laki-laki yang tidak sama. Ghairi selain yang tidak sama, berbeda. Ya. Nah, bat an Abi Bakr wa Umar dan itu menggantikan Abu Bakar dan Umar. Ini. Jadi ketika mengatakan al-Umarani, kemudian yang dimaksud itu Abu Bakar dan Umar, maka itu menggantikan ya, dua hal atau dua orang yang berbeda, yang tidak sama dari namanya dan itu tadi menggantikan Abu Bakar dan Umar jadi tadi terkadang untuk menyebut kedua sahabat ini dengan al Umaron nah disebut dengan salah satunya kemudian dibentuk mengikuti bentuk musanna dianggap mushaf dengan musanna tadi itu dari sisi e, yang lebih dominan ya, taklid ya. yang lebih dominan antara salah satu dari keduanya dua sahabat yang mulia ini ya, yang lebih dominan diambil e, nama yang salah satu yang lebih dominan kemudian dibentuk seperti musanna atau dia mulhak dengan musanna tadi walaupun tadi secara asal itu berbeda dua dua nama atau dua orang yang namanya berbeda Abu dan wa Umarun nanti dalam bab taklid jadi itu menyebutkan salah satu yang dominan dari dua hal kemudian dibentuk seperti mukanna dan kenapa yang dipilih Umar bukan Abu Bakarnya karena yang lebih dominan Umarnya dari bukan dari sisi ketaatan, keilmuan dan bukan bukan dari sisi itunya, bukan dari sisi keimanan ataupun keutamaannya bukan, tapi dari sisi apa? yang lebih nampak ya. e, apa tentang apa keadaan ataupun ya kedua sahabat ini mungkin dari sisi e, waktu pemerintahannya ya, waktu menjadi khalifah kalau Abu Bakar dua tahun kalau Umar 10 tahun kemudian apa yang di dihasilkan secara tampak ya, dari itu ya, di mana di masa Umar banyak sekali futuhat ya pembukaan negeri-negeri Muslim ya mungkin itu yang dianggap nampak ya lebih dominan dari sisi itu bukan kemudian Umar itu mengalahkan Abu Bakar dari sisi e, tadi keimanannya keilmuannya ya, dari sisi agamanya bukan tapi dari sisi yang lain termasuk termasuk ya dari sisi ini kalau kita dapati ya di, di lingkungan kita saja lah anak-anak yang lahir lebih banyak yang dinamai dengan nama Umar daripada Abu Bakar, ya kan? Di pondok-pondok di mana Mahat lebih banyak anak yang bernama Umar daripada yang bernama Abu Bakar. Dari sisi itu berarti kan Umar lebih menonjol kan gitu nah, lebih menonjol itu saja daripada Abu Bakar. Sehingga yang dipilih Umar. Ya. Dan kemudian tadi dibentuk menjadi musanna atau mulhak dengan musanna. Ya sebab taklid demikian. Ada dua hal, yang salah satu lebih menonjol, kemudian untuk mengikut kedua-duanya digunakan salah satunya, kemudian dibentuk musanna. Jadi tadi untuk al umaroni, kalau yang dimaksud Umar dan Umar, maka itu musanna. Tetapi kalau yang dimaksud itu Abu Bakar dan Umar, itu bukan musanna. Dia mulhak dengan musanna. Dan tetap di Arab bagaimana Arabnya musanna. Contoh yang lain seperti taklid ini ya. Contoh yang lain di sini disebutkan ada beberapa contoh. Takulu, engkau katakan misalnya, kalau abawani berkata dua ab itu. Ya, al-abawani itu musanna dari abun, ayah ya. Dibentuk musanna menjadi abawani. Tambahkan al-islam al-abawani arti harfiahnya dua ayah kan gitu berkata dua orang ayah ingkulta jika engkau mengatakan gua mulhakun dia itu mulhak ada orang yang mengatakan al abawan itu mulhak kulna kita katakan aktokta engkau keliru Wa ingkulta dan jika engkau mengatakan musannan itu musanna al bawan itu musanna kulna kita katakan aktokta engkau keliru jadi ketika menjumpai lafaz seperti itu al-abawani termasuk tadi al-umaroni ya, termasuk ya. menjumpai ini kemudian langsung dikatakan ini musanna maka yang demikian keliru atau langsung dikatakan ini mulhak dengan musanna ini juga keliru bagaimana fala buddha min tafsilin maka itu harus dirinci ada perinciannya jangan langsung ditentukan ini mutanna apakah ini mulfat ya, termasuk yang al umarani tadi al umarani itu mutanna ataukah mulhak? ya dirinci dulu lihat rinciannya bagaimana in aratta bil abawani abun wa abun jika engkau inginkan dengan lafat al abawani tersebut abun wa abun ada dua orang ayah si A dan si B kedua-duanya seorang ayah fahuwa musanna maka itu musanna dua orang ayah hmm. ini makna yang pertama rinciannya kalau yang dimaksud seperti itu dua orang ayah ayah dari si A ayah dari si B misalnya maka itu musanna wa in arata bil abawaini al umma wal abah dan jika engkau inginkan dengan lafaz al abawani itu adalah al um wal ab ibu dan ayah fahuwa mulhaqun bil musanna maka dia itu adalah mulhaq dengan musanna hmm. jadi al abawan itu bisa bermana abun wa abun dua orang ayah tadi juga bisa bermana abun wa ummun ayah dan ibu kedua orang tua dalam bahasa Indonesia ya kedua orang tua hmm. ada dua makna maka rinci dulu dilihat dulu makna yang mana hmm. kalau abun wa abun itu musanna kalau abun wa umun itu mulhak dengan musanna. Hmm. Di anal al-abawaini ida urida bihima al-abu wal ummu karena lafaz al-abawaini ini jika diinginkan dengannya itu al-abu wal ummu ayah dan ibu lam takun az-ziyadatu asnat an muta'afifaini ini maka penambahan alif nun itu ziyadah tadi ya tambahan alif nun itu itu tidak mencukupi tidak mencukupi dari dua kata yang diataskan yang sama dua kata yang sama yang diataskan kan ini berbeda yang satu ab yang satu um kan dua hal yang berbeda sehingga apa dia tidak mencukupi dari muta'ab lain kalau muta muta'atifain mungkin masuk, tapi kalau yang masih lain dua hal yang sama tidak termasuk, tidak tercakup di situ karena berbeda ab dan um. Hmm. Bal an muta'atifaini ini, nah, Tapi dia apa? Mencakup dari dua hal yang di kan yang berbeda. Mukhtalifain berbeda. Hmm. anal abawani ahnat an abin wa ummin. Karena al-abawan itu mencakup mencukupi atau tadi menggantikan dari ab dan um. Jadi syarat pada mustana tadi apa asnad ini muta'atifaini silain, Dua-duanya muta'atifain dan mutama silain. Kalau tidak mutama silain, tetapi mukhtalifain berarti tidak termasuk musanna. Ya, tidak termasuk musanna, tetapi apa? mulhak dengan musanna. Ini juga tadi maksudnya bab taklid. Ayah lebih dominan daripada ibu. tidak ya, dia gunakan lafaz al-ab. Ya, bukan al-ummuwani atau al-ummani, tapi al-abawani. Ya, taklid. Contoh yang berikutnya. al komaroni Ya. Apa? Dua bulan secara harfiah ya dua bulan. Kita lihat penjelasannya. Inkulta jika engkau mengatakan dua mulhakon itu adalah mulhak Akfaqta, engkau keliru. Wa inkulta musanan musannan dan jika engkau mengatakan itu musanna, engkau juga keliru. Dirinci. In aratta bil ini komaron wa komaron Jika engkau menginginkan dengan al ini itu adalah komar dan komar dua komar ya fahada musanna maka ini adalah musanna wahada yumkin dan ini memungkinkan menyebut sesuatu dengan al komaroni dua komar ya, kalau secara adat komar kan hanya satu tapi kalau ini dua komar bagaimana ini memungkinkan ayakuna ya, rojulani jamilani yakni apa untuk menjelaskan tentang dua orang laki-laki yang jamil yang cakap yang ganteng hmm. yakni annahuma ka jamalil badri bahwasanya kedua itu seperti indahnya atau bagusnya badar bulan purnama jadi dalam bahasa Arab eh, dalam balaghah nanti ya itu bisa me mengatakan sesuatu atau seseorang ya, di dalam bentuk balaghah tadi ya untuk melebihkan jadi menggambarkan seseorang atau sesuatu dengan memper, mempermisalkan dengan apa yang ada ya. seperti di sini misalkan tadi ada dua orang laki-laki yang jamil nah, itu di, diibaratkan digambarkan dengan komar sehingga dua orang laki-laki dikatakan al komaroni seperti itu jadi bisa ataupun boleh demikian jadi bukan zatnya ada dua bulan bulan yang dilarat ya bukan tapi dari sisi ini apa surat e, pasti atau balaghah nanti di ilmu balaghah yang jelas tadi kalau yang dimaksud al komaron itu komar dan komar ini mustanna wa in arata bil ini asham sawal qamara dan jika engkau inginkan pada lafat al qamara ini adalah asham sawal qamara matahari dan bulan fa ghairu musannan maka itu bukan musanna ya jadi bisa atau tadi rinciannya rincian yang lainnya penjelasan yang lain makna yang lain dari al-qamarani adalah asyamsu wal qamaru matahari dan rembulan kalau ini yang dimaksud fa ghairu musannan maka ini bukan musanna kenapa li'annahu asna an muta'atifaini ghairi mutanasilaini karena dia mencakup atau menggantikan dari dua hal yang diatofkan yang tidak sama yang berbeda ini juga termasuk tajwid tadi ya dua hal yang beriringan yang satu lebih menonjol dari yang lain lebih uh, mendominasi dari yang lain di asam selalu komar ini yang lebih dominan yang uh, e, komar karena kenapa karena dia yang dianggap mudakar dalam bahasa Arab ya. Yang mudakar kan yang komar, bukan asyam. Sehingga ini yang lebih dominan, yang lebih menonjol, yang laki-laki. Sehingga disebut al-komaron. Bukan asyam shan, bukan. Ini. Jadi dominan, kalau dalam bahasa Arab dua hal tadi ketika dominan, uh, ada dua hal yang beriringan, yang satu dominan lebih dominan, dan kedua-duanya tadi satu mudakar satu anas maka dipilih yang mudakar yang dianggap lebih dominan al abawani tadi juga demikian kan, yang mudakar yang lebih dominan <clears throat> jadi yang semacam ini menjumpai uh, isim-isim bentuk seperti ini tadi maka dirinci al umaroni al abawani al komaroni dirinci mana yang dimaksud baru tentukan ini mushaf dengan musanna ataukah ini memang termasuk yang musanna gitu. Berikutnya penjelasannya Nahnu nuridu an rival musanna marratan saniatan. Kita ingin untuk mengenalkan musanna sekali lagi marratan saniatan kali yang kedua maksudnya sekali lagi huwa madalla alasnaini awif nakaini yakni isim yang menunjukkan pada jumlah dua untuk mutakar ataupun jumlah dua untuk mu'annas bi ziyadatin dengan adanya tambahan asnat an muta'atifaini mutamasilaini yang itu mencukupi dari dua kata dua isim yang diataskan yang serupa yang sama Wama ada zalika dan yang selain dari itu nahu yaku yakunu mulhaqan bihi. Maka sungguh dia itu adalah mulhak dengan musanna. mulhak pada musanna. Jadi tidak disebut musanna tapi mulhak pada musanna. Contoh ibnani musannan. Ini musanna. Kenapa? Karena susah dengan kaidahnya tadi. Ada tambahan ya, menunjukkannya cuma dua, dua anak laki-laki kemudian ada tambahan yaitu alif dan nun dari ibad nun ya asalnya dari ibad nun menjadi ibad nani berarti ada tambahannya kemudian nabi mencukupi dua hal yang sama yang dihubungkan ibad nun wa ibad nun anak laki-laki dan anak laki-laki maka ini termasuk musanna isnani angka dua bilangan dua mulhak yaitu mulhak kenapa karena tidak ada tambahan di situ. Ya. Kan tadi tarifnya pengertiannya apa? tim artinya tambahan. Pada isnani alif ini bukan tambahan. Dia memang sudah aslinya seperti itu. Sehingga karena ini bukan tambahan, maka dia tidak termasuk musanna. Tapi dia mulhaq dengan musanna. Hal yasihu an naqula indi rajulun asnun atau isnun apakah benar apakah boleh kalau kita mengatakan ya di sisiku ada rajulun ismun mungkin yang dimaksud apa ini seorang laki-laki ya, maksudnya ismun itu tadi kan ismani ya. ya untuk menunjukkan bahwasanya ini bukan tambahan apa kalau ini dihilangkan kan menjadi isnun seandainya bisa dihilangkan kemudian dia menjadi isnun seperti tadi ibnani menjadi ibnun kalau isnani apakah kemudian nanti akan menjadi isnun kemudian dikatakan seperti itu rojulun isnun atau asnun ya. boleh mengatakan demikian badala sebagai pengganti dari kalimat aindi rojulun wahidun di sisi ada satu orang laki-laki la tidak boleh jadi rojulun isnun satu orang laki-laki ya di situ ya. di rojulun isnun di sisiku ada satu orang laki-laki mengucapkan dengan lafaz isnun sebagai ganti dari wahidun. Apakah boleh? Lah tidak boleh. Ma yasihu an makula. Tidak boleh kita mengatakan seperti ini. Berarti apa? Tadi isnani isnun ini bukan tambahan. Kalau tambahan apa? Kalau tambahan itu kalau dia dihilangkan maka kembali ke mufrad. Itu tambahan ibn non Ibn nani menjadi ibn non Berarti kembali ke mufradnya. Jumlahnya satu. Satu anak laki-laki. Tapi kalau isnani, apakah kemudian menjadi isnan kan tidak? Berarti apa? Ini bukan tambahan. Ini. Sehingga apa? Yang seperti ini tidak termasuk ism musanna, tapi dia mulhak dengan musanna. Izan isnani wasnatani mulhakun bil musanna. Jika demikian, lafad isnani dan isnatani ini mulhak dengan musanna, mulhak pada musanna. Tadi ya, wa minal gharib yang aneh di situ. Isnani isnata ini ini asli dari musanna tetapi tidak termasuk bentuk musanna. Dia termasuk yang mulhak dengan musanna. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian di sana ada mulhak yang lain pada musanna minal mulhaqi bil musanna di antara atau yang termasuk mulhaq dengan musanna adalah kila wa kilta. Kila dan kilta. Disyarti ayyudafa ila dhamiri dengan syarat dia diidafakan pada dhamir. Kila dan kilta ini termasuk mulhaq dengan musanna dengan syarat apa? Diidofahkan pada bomir. Ini syaratnya. Kalau tidak, berarti apa? Tidak termasuk mulhak pada musanna. Jadi dengan adanya syarat berarti harus begitu. Kalau syarat tidak terpenuhi, berarti tidak termasuk mulhak pada musanna. Arba'u kalimatin tulhaqu bil musanna. Jadi ada empat kata yang mulhak dengan musanna. Isnani, isnatani, kila, wakilta isnani wa isna wasnatani wakila wakilta empat kata ini yang mulhak dengan musanna isnani wasnatani la tudafu isnani dan isnatani itu tidak diidofahkan wakila wakilta tudofani adapun kila dan kilta itu keduanya diidofahkan dalam penggunaan isnani dan isnatani itu tidak diidofahkan tetapi untuk kila dan kilta itu keduanya diidofahkan, selalu diidofahkan. Artinya ada mudof ilahnya. Ya. Kila dan kilta sebagai mudof, kemudian diikuti mudof ilah. Lakin ahyanan tubofan ila ya, tetapi kila dan kilta tersebut kadang-kadang diidofahkan pada bomir, wa ahyanan tudhafani ila ismi ila dan terkadang diidofahkan pada ism zahir isim zahir apa? Selain dari dhamir. Idza udhifat kila wa kilta ila dhamiri jika kila dan kilta itu diidofahkan pada dhamir sarata mulhaqataini bil musanna maka keduanya itu menjadi mulhaq pada musanna jadi tadi seperti disebutkan sebelumnya kila dan kilta itu mulhaq dengan musanna kalau idofah pada bomir. Wa in udhifata ila ismi dhahiri sarata mu'tallataini dan jika keduanya kila dan kilta tersebut diidofahkan pada ism zahir sarata mu'tallataini maka keduanya menjadi ism yang mu'tal ya. keduanya menjadi kata yang mu'tal yakni apa tu'rabani rabalismil mufradi biharakatin muqaddaratin alal alifi ini di i'rab dengan i'rabnya ism mufrad ya, ism mufrad dengan harokat-harokat yang muqaddarah pada alif hmm. kalau sila dan filta diidofahkan pada isim zahir maka keduanya menjadi mu'tal ya, artinya apa huruf akhirnya berubah huruf illah yaitu alif ya kan sila dengan alif ini filta juga demikian ya, jadi alif ini Nah nanti kalau idofahnya pada isim zahir, maka keduanya ini menjadi mu'tal. Maksudnya apa? Nanti dia akan di-i'rab dengan i'rabnya isim mufrad. Isim mufrad ya, bukan musanna tapi isim mufrad. Dengan harakat-harakat yang muqaddarah, harakat-harakat yang ditakdirkan. Halal alif pada alifnya di sini. Penjelasannya. Idan, kedemikian ya. Awalan yang pertama, kila wakil ta ini kesimpulan dari penjelasan ini. Kila dan kilta la tusta'malani illa bil idhafati. Kila dan kilta tidak digunakan kecuali dengan idhafah. Diurutkan dari awal penggunaannya. Kila dan kilta itu tidak digunakan kecuali dengan idhafah. Artinya dia hanya digunakan dengan idhafah saja. Tanya yang kedua, kila wa kilta tudhafani ila dhamiri kila dan kilta itu diidhafahkan pada dhamir Salitan kila wa kilta tudhafani ila zahiri kila dan kilta itu juga bisa diidhafahkan pada isim zahir bagaimana sebagaimana tadi disebutkan terkadang dengan domir, terkadang dengan isim zahir. Dua-duanya bisa. Kemudian penjelasannya di sini. Idza udhifata ila dhamiri fahuma mulhaqatani bil musanna. Jika keduanya yaitu kila dan kilta itu diidofakan pada dhamir, maka keduanya itu mulhaq dengan musanna. Termasuk yang mulhaq dengan musanna. Sehingga nanti di i'rab dengan i'rabnya musanna. Rafa dengan alif. Ini alifnya ini tanda rafa'nya sila, tilka, alifnya ini sebagai tanda rofaknya. Kenapa? Karena dia mulhak dengan musanna. Kalau idofahnya pada bomir. Wa idza udhifata ila zahiri dan jika keduanya diidofahkan pada isim zahir uribata i'rabal ismi mufradi bi harakatin muqaddaratin 'ala al-alifi maka keduanya itu di'i'rab dengan i'rabnya isim mufrad dengan harakat-harakat yang muqaddarah pada alif contoh ya amsilatun itu ada yang hilang tulisannya catatannya amsilatun contoh pagi berikutnya dia amsilatun contoh-contohnya Ja'ani ar-rajulani kilahuma datang kepadaku dua orang laki-laki dua orang laki-laki itu keduanya eh, dua orang laki-laki laki-laki itu keduanya datang padaku Hadhihi mulhaqatun bil musanna. Ini mulhaq pada musanna. Mulhaq dengan musanna. Kila huma. Limada? Kenapa? di annaha udhifat ila dhamiri. Karena dia itu diidofakan pada dhamir. Ya. Kila huma. Ya. Kila huma. Ini idofah pada dhamir. Huma kan dhamir. Sehingga apa? Karena ini idofahnya pada bomir maka kila di sini dia mulhak pada musangnya. Contoh yang kedua, ja'atil mar'atani kiltahuma. Perempuan, dua orang perempuan itu keduanya datang padaku. Datang, apa? Keduanya datang. huma Di situ kilta, okay diidofakan pada bomir huma. Mulhaqun bil musanna. Ini mulhak dengan musanna. Kenapa? Li'annaha mudafatun ila domiri. Karena dia diidofakan pada bomir. Sehingga karena dia mulhak pada musanna, maka i'rabnya sebagaimana i'rab musanna, rofaknya dengan alif di sini. Alif di sini sebagai tanda rofaknya. Karena dia mulhak dengan musanna. Karena idofanya pada boleh. Kemudian contoh berikutnya ini juga yang tidak tercetak misalnya dalam ayat di surah Al-Kahfi ayat 33. Tilkal jannatain yang yang pokok di sini ya, nabai. Selanjutnya atap ukulaha. Selanjutnya ayatnya. yang bisa dibuka lagi di nusaknya. Kilkal ini Di sini ada kilta ya, Kilta Jelaskan. Kilta ghairu mulhaqin bil musanna. Kilta di sini itu tidak mulhaq pada musanna. Kenapa? Di annaha udifat ila ila ismin zahirin. Karena dia diidofahkan pada isim zahir. Al jannataini ini isim zahir, bukan domir. Filta idofahnya pada isim zahir. Sehingga apa? Filta itu bukan mulhak pada musanna, tidak termasuk yang mulhak pada musanna. Walihada indama ribu ya. Oleh karena ini ketika aku mengirat, ribu aku mengirat, aku lu aku katakan kilta, i'rab pada kilta di sini ya. muktadaun itu muktada, marfuun dia marfu. Ya. Tanda rofaknya apa? Di dommatin alal alifi dengan dommah pada alif. Jadi di sini ada dommah pada alif. Tanda rofaknya. Ya. Muqaddaratin ya kurang muqaddar ini bisa ditambahkan ya kalau lebih jelas matin dhammatin muqaddaratin dengan dhammah muqaddarah ada alif ini mana amin zuhuriha atau taadzuru yang mencegah nampaknya gomah tersebut adalah ta'adzur tidak mungkin ya. jadi karena tadi idofahnya pada isim zahir maka fil tadi sini tidak termasuk mulhak pada musanna sehingga kiranya adalah ikat isim mufrad. Markob dengan dhammah muqaddarah pada alif tersebut. Kilta mudafun al wal ini mudafun ilaihi. Jadi kilta di sini mudaf, al ini mudaf ilaihi. Jadi bedakan pada kila dan kilta apa yang menjadi mudaf ilahnya kalau domir, maka kila dan kilta itu mulhak pada musanna. Tapi kalau mudhaf ilahnya itu isim zahir, maka dia kembali pada i'rab isim yang mufrad hmm, dengan tanda yang muqaddarah tadi. Al ini musannan am ghair musannan pada lafaz al jannataini ini apakah dia musanna ataukah bukan musanna? dalla ala ini, bi ziyadatin. Dia menunjukkan pada jumlah dua untuk mu'annas ya, biziadatin dengan adanya tambahan. Tambahan ya dan nun di akhir ini. Kemudian asnat an muta'atifa ini amla apakah dia mencukupi dari dua kata yang diataskan, dihubungkan? Naam, ya. Artinya meng, uh, dia asnat an muta'atifa ini mencukupi dari dua kata dua isim yang diataskan. ataskan. ini dua kata dua isim yang sama? Naam, ya, di li'anna mufrada jannatun wa jannatun. Karena bentuk mufradnya adalah dan jannatun dan jannatun. Jadi dua dua jannah. Ya, sama sama ini Sehingga apa? Al jannataini ini termasuk yang musanna, termasuk isim musanna. Memenuhi syaratnya. Ziyadah tadi menunjukkan jumlah dua, kemudian dengan adanya tambahan, ya, Kemudian asnad al ini mutamasilaini. Ini ini musanna. Untuk al ini. Idan kilta ghairu musannan wala mulhaqun bihi. Jika demikian, dalam ayat ini lafaz kilta tersebut ghairu musannan itu bukan musanna wala mulhaqun bihi dan juga tidak mulhaq pada musanna wal jannataini musannan haqiqatan adapun al jannatain itu musanna sesungguhnya secara hakikatnya secara hakiki musanna hakiki jadi yang membedakan adalah mudhof ilahnya tadi pada sila dan filta. Di sini pada dalam ayat ini filta itu bukan musanna dan juga bukan mulhak pada musanna karena diidofahkan pada isim zahir. Hari ini ada yang ditanyakan? Ya, keduanya. Kedua-duanya atau keduanya. Dan tadi selalu di ya kalau ini ya cerita nanti kedua hmm. kebun itu kedua tanah tersebut kedua kebun tersebut kedua bukan artian urutan ya, bukan urutan pertama kedua tapi dua-duanya. Sesuatu yang jumlahnya dua dan kedua-duanya itu. Itu secara makna demikian. Ada yang ditanyakan? pembahasan yang lebih rinci tentang isu musanna ya, disampaikan Syekh di sini seperti itu. Kemudian masih ada astilatun beberapa pertanyaan terkait dengan musanna ini. Mungkin coba dibaca dulu ya, dipelajari di rumah. Nanti mungkin kita baca pembahasan pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum untuk malam ini mungkin sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Kalau ada kekurangannya, subhanallah kita. Allah Allah, la ilaha illa Alhamdulillah.